الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين yang terhormat Direksi PT Telkom yang terhormat DKM Masjid Darul Ihsan para jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur Alhamdulillah dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim setelah kita bersama-sama menunaikan sholat duhur berjamaah kajian Islam yang biasa diselenggarakan hari Senin hari ini istimewa karena sekaligus merupakan acara pembukaan kegiatan Ramadan 1426 Hijriah di Masjid Darul Ihsan ini. Dalam yang insya Allah Ramadan ini menurut surat edaran yang saya baca dari Dewan Hisab dan Rukyat Departemen Agama kalau menurut ilmu hisab semuanya sepakat karena ijtima akan terjadi sore hari ini dan ternyata sewaktu maghrib nanti sore itu hilal masih di bawah ufuk di seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut ilmu hisab saum Ramadan itu dimulai pada hari Rabu hanya pemerintah belum bisa mengumumkan rupanya karena menunggu hasil rukyat yang akan diselenggarakan sore nanti. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Yang menyatakan, As-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna yang artinya solat yang lima waktu itu bisa menghapus dosa yang ada di antara solat-solat yang lima itu. Jadi kalau kita barusan menunaikan solat duhur, insya Allah bisa menjadi penghapus dosa yang ada di antara subuh dengan duhur. Kalau kita nanti sholat asar, insya Allah itu akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara duhur dengan asar. Dan seterusnya. Ibadah sholat Jum'ah itu bisa menghapus dosa yang ada di antara dua Jum'ah. Dan ibadah di bulan Ramadan itu bisa menjadi penghapus dosa yang ada di antara dua Ramadan. Dengan kata lain, bisa disebutkan solat yang lima waktu bisa menghapus dosa sehari? Ibadah solat Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu? Ibadah di bulan Ramadan bisa menghapus dosa satu tahun. Tentu saja hadis ini memberikan rangsangan, insentif atau stimulan bagi kita untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut karena mengandung fadilah, keutamaan atau keistimewaan tersendiri. Dalam pikiran kita memang masih menyisakan pertanyaan. Ibadah di bulan Ramadan yang bagaimanakah yang bisa menghapus dosa satu tahun itu? Seperti hanya ibadah sholat Jum'ah Jum'ah yang bagaimana yang bisa menghapus dosa seminggu itu. Demikian juga solat yang lima waktu. Solat yang lima waktu itu yang bagaimana yang bisa menghapus dosa-dosa yang ada di antara solat yang lima itu. Berkenaan dengan solat yang lima waktu, Nabi pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kula yaumin khamsan ma taqulu dzalika yubki min daronihi Kalau di pintu rumah kamu ada sumur, ada bak mandi. Lantas kamu mandi sehari lima kali di sumur itu kira-kira dakinya kotoran di badan orang itu bagaimana? Para sahabat waktu itu menjawab, la yubki min daronihi Ya kalau sehari mandi lima kali, tentu saja kotoran di badan orang itu akan bersih. Kemudian Nabi bersabda lagi, fadzalika mathalus solawatil khams yamhullahu bihal khotoya. Begitulah perumpamaan sholat yang lima waktu. Ibarat mandi sehari lima kali. Kalau mandi sehari lima kali mampu membersihkan daki atau kotoran di badan, maka sholat yang lima waktu akan menjadi penghapus dosa kita. Tentu saja tidak sembarang sholat hanya sholat yang memenuhi kriteria. Ada tiga kriteria utama. Agar sholat itu bisa menjadi penghapus dosa. Pertama, sholat itu kita laksanakan dengan niat yang ikhlas. Tanpa keikhlasan, tidak ada nilai ibadah apapun. Ikhlas itu ibadah semata karena Allah. Sebalik dari ikhlas disebutnya ria. Ria itu berasal dari kata roa dalam bahasa Arab artinya melihat. Jadi ria itu ibadah karena ingin dilihat, ingin mendapat pujian. Lebih jauh Nabi menjelaskan soal ria ini dengan sebuah ungkapan la takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad fatahbatu a'malukum. Janganlah kamu mencampur adukan ketaatan kepada Allah ibadah kepada Allah dengan mengharapkan pujian, sanjungan dari sesama manusia, nanti amal kamu pahalanya terhapus. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana jika kami mengamalkan sebuah kebajikan dengan ikhlas semata karena Allah, tapi orang pada memuji saya, memuji kami? Ada orang misalnya kaya raya, hartanya itu sebagian dipakai membangun masjid atau madrasah. Dia lakukan itu dengan ikhlas. Masyarakat memujinya. Apakah dia termasuk ria? Nabi menjawab, bukan. Itu bukan ria. Tapi itu justru pahala pertama buat kamu. Sebelum kamu mendapatkan pahala yang istimewa nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ria, ria itu justru keinginan itu datang dari diri kita sendiri, dari hati kita. Ibadah ingin dipuji. Sholat saja dengan jelas di Quran disebutkan wailul lil musallin. Celakalah orang yang suka sholat. Didengar oleh orang yang tidak pernah sholat, dia bilang, untung aku nggak pernah sholat. Kata Kiai juga yang suka sholat mencelaka, mendingan aku nggak pernah sholat. Pada ayang sholat itu yang celaka karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu yuro'un. Dia ria. Dia tidak ikhlas. Syarat yang kedua benar. Di kita sering ada orang mengatakan yang penting ibadah itu ikhlas. Soal pelaksanaannya terserah kita lah. prak prakanan nama tidak terlalu penting, penting ikhlas. Saya kira pikiran seperti itu tidak sepenuhnya benar. Ibadah memang harus ikhlas. Tapi tidak cukup dengan ikhlas. Kaifiahnya juga harus benar. Apakah kalau ada orang sholat subuh empat rokaat bisa diterima? Dengan dalih saya empat rokaat ikhlas sekali. Tidak bisa. Malah mohon maaf ini. Ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mengingatkan kita dalam hal sholat berjamaah Nabi menyatakan sholat berjamaah kan lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat munfarid. Tapi kalau sholat berjamaah kita sebagai makmum kita sering mendahului imam. Sholatnya itu balap dengan imam. Nabi mengingatkan Allah ya syahadukum Iza rafa'a ra'sahu qoblal imam ayyaj'alallahu suratahu suratahimarin. Hati-hati di akhirat banyak orang kata Nabi diwujudkan keledai. Orang lain berwujud manusia ini malah berwujud keledai. Kenapa? Apa kesalahan mereka? Bukan tidak sholat. Orang tidak pernah sholat itu jelas di Quran surat Al-Mudathir tempatnya neraka sakor. Ketika ditanya penghuni neraka sakor, masalahkah kumpi sakor? Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka sakor? Jawaban pertama, lam naku minal musallim. Kami termasuk orang yang tidak pernah sholat. Ini sholat. Ia ikut berjamaah. Tapi sayang kata Nabi berjamaahnya suka mendahului imam. Padahal Nabi dari dengan rinci sudah memberikan juklak juknis bagaimana cara sholat berjamaah itu. Dan hadisnya sudah sering dibahas. Hanya karena sudah terbiasa mendahului imam, jadi susah itu memperbaikinya. Padahal Nabi sudah menyatakan innama ju'ilal imamu li utammabi. Diangkat imam itu untuk diikuti, bukan untuk disusul. Di kita banyak imam jadi ngebut lantaran disusul terus oleh makmum. Apalagi dalam sholat tarawih. Sholat tarawih karena yang dikejar jumlahnya. Sehingga banyak imam batihanya aja di mistik kata anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, zakat baro biru, wala biru hatta biru. Apabila imam takbir, takbirlah makmum. Tapi kata Nabi, jangan dulu takbir makmum sebelum imam selesai takbirnya. Hatta itu dalam bahasa Arab dilghoyah, sampai dengan. Jadi kalau imam Allahu Akbar, baru makmum di belakang Allahu Akbar. Di kita sering baru imam masih Allah, barnya di belakang. Idza raka'a apabila imam ruku rukulah makmum. Tapi kata Nabi wala tarka'u hatta tatma'inna raki'an. Jangan dulu ruku makmum sebelum imam tumaninah rukunya. Jadi Allahu Akbar baru makmum bergerak Allahu Akbar. Kalau menurut hadis begitu, di kita kan sholat bukan begitu. Allahu Akbar, sambil hamidah, Allahu Akbar. Kata Nabi, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, fakulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi, ucapkan oleh makmum, "Rabbana walakal hamdu." Itu doa sebenarnya kalau diterjemahkan sinkron klop begitu. Imam mengatakan, Sami Allah liman hamidah. Itu kalau bahasa suruhan, bukan bahasa doa, bahasa perintah. Imam itu ngomong kepada Gusti Allah itu begini, Ya Allah, dengarkan nih, orang-orang mau memujimu. Kata makmum di belakang, Rabbana walakal hamnu. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Klop. Di kita masih banyak yang sami Allah liman hamidah itu kan. Imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Di belakang makmum sami Allah liman hamidah. Kalau diartikan seperti tadi. Jadi apa ya. Sami Allah liman hamidah kata imam. Ya Allah dengarkan nih orang-orang mau memujimu. Kata makmum di belakang sami Allah liman hamidah. Ya Allah dengarkan nih orang-orang mau memujimu. Lantas siapa yang memujinya ini? Malah dalam hal sujud di dalam hadis Bukhari disebutkan lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqan nabiyyu sajidan. Kami para sahabat kalau sujud tidak ada yang berani membungkukkan badan untuk sujud sebelum dahi Nabi, kening Nabi sampai di tempat sujud. Allahu Akbar, baru makmum para sahabat turun. Itu baru membarengi. Apalagi kalau mendahului kata Nabi bisa berakibat fatal. Di sini menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat tidak hanya cukup dengan ikhlas tapi kaifiah. Tata laksananya juga harus benar. Malah dalam sholat ditambah syarat yang ketiga yaitu khusyuk. Khusyuk itu kalau dalam bahasa kita mungkin konsentrasi. Fokus kepada amal sholat So, ada yang mengartikan husu itu ketika kita sholat segala tidak kelihatan, segala tidak terdengar, segala tidak terasa, segala tidak tercium itu bukan husu namanya pingsan. Di dalam hadis disebutkan Nabi sedang jadi imam, tiba-tiba ada seorang bayi anak menangis dibawa ibunya ke masjid. Tadinya Nabi mau membaca surat yang panjang, oleh Nabi diputus sampai bacaan yang beliau baca ketika anak itu menangis. Rasulullah sedang imaman, mendengar suara bayi menangis. Jangan dibilang Rasulullah tidak khusyuk tuh sholatnya. Mendengar suara anak menangis. Yang tidak khusyuk itu kalau kemudian didengar-dengar anak siapa tuh yang nangis. Nah baru itu terganggu kehusuannya. Kalau bapak misalnya sedang sholat di rumah, tahajud, Tiba-tiba ada tikus lewat di depan kita. Tikus itu kelihatan, khusyuk tidak sholatnya? Khusyuk justru, kalau tidak kelihatan bukan sholat, tidur itu. <laughs> Tapi jangan terus kemudian diikuti kemana tuh tikus larinya. Nah, itu terganggu kehusuannya. Insya Allah kalau salat kita kita lakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar mengikuti tuntunan dari Nabi, kemudian dilakukan dengan khusyuk, itu Nabi menjanjikan bisa menghapus dosa-dosa sehari itu. Ibadah salat Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu dari Jumat ke Jumat. Ibadah Jumat yang mana? Itu yang mulai khotib khutbah sampai selesai tertidur lelap. Saya kira bukan. Karena untuk mendapatkan pahala Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu itu secara rinci dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Pertama, salah yaumal jumah guslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah itu tentu tidak sama persis. Kalau mandi janabah kita, kita punya hadas besar kan ada caranya. Pertama kita wudhu seperti wudhu mau sholat kemudian mencuci uh, kemaluan, kemudian menyiram kepala dengan tiga sedukan tangan. Kalau Nabi dengan tiga sedukan tangan, satu sedukan untuk kepala bagian kanan, satu sedukan untuk kepala bagian kiri, satu sedukan lagi untuk kepala bagian tengah. Baru disiram sekujur tubuh. Itu namanya mandi janabah. Nah, mandi Jumat seperti mandi janabah tentu bukan tata laksananya, tapi sama dalam arti basah kuyup, kepala disiram. Lalu memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Dalam hadis disebutkan Nabi mempunyai sebuah jubah bagus yang dipakainya itu khusus untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Jumatan. Kemudian memakai wewangian dari wewangian yang ada di rumah. Dari kalimat-kalimat ini saja kita sudah bisa memahami bahwa Rasulullah memberikan ajaran kepada kita kalau mau Jumatan itu dipersiapkan suasana tubuh kita dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Kemudian summa atal masjidah mendatangi masjid, summa sholla ma'kutibalahu, kemudian sholat sesuai dengan yang sudah ditentukan. Pertama sholat sunat tahiyatul masjid, dua rakaat. Kalau masih ada waktu, dianjurkan sholat sunat intidor dua rakaat dua rakaat menunggu imam khutbah namanya sholat sunat intidor menunggu dimulainya Jumat kemudian diam ketika imam khutbah tidak ngobrol ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang apalagi Nabi mengatakan bagi orang yang mendapat sah pertama pahalanya sama dengan kurban unta yang dapat sab kedua dapat pahala seperti kurban sapi. Ke belakangnya domba, terus ke sananya ayam, ke belakangnya lagi telur gitu kan. <laughs> Itu semua memotivasi kita untuk berlomba sebenarnya datang ke masjid mengambil sap paling depan yang masih ada. Tentu saja tidak harus kemudian di depan penuh kemudian semua berdesak-desakan di depan. Di kita kan tidak. Umumnya orang pergi Jumatan tidak dipersiapkan dalam suasana segar tadi, malah habis capek sering-seringnya. Sehingga masuk ke masjid itu bukan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi tiang cari tiang masjid atau dinding masjid untuk bersandar. Begitu khotib khutbah langsung dipelototin kayak orang serius. Ya, tapi lama-lama si khotib dipelototin semakin kecil, semakin kecil, kemudian menghilang entah kemana. Bubar Jumatan matanya merah kayak banteng. Kenapa gitu? Persoalannya tidur waktu Jumatan begini, Pak. Dalam hadis tentang Jumat, Nabi mengingatkan, "Man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yakhthubu faqad lago." Barang siapa yang ngobrol ketika imam sedang khutbah, khutbah Jum'ah, maka dia telah lago. Apa yang dimaksud lagu Paman lago, pala jumatalah. Orang yang lagu artinya orang yang tidak mendapatkan nilai jumahan. Para ulama menafsirkan pernyataan Nabi itu, kenapa yang ngobrol waktu imam khutbah dinilai nilai Jumatnya hilang? Karena ia tidak memperhatikan khutbahnya imam. Pertanyaannya, kalau orang yang tidur ada perhatian tidak terhadap khutbahnya imam itu? Saya pikir malah lebih daripada yang ngobrol. Kalau yang ngobrol mungkin saja ininya ngomong, telinganya mendengarkan gitu. Ada kemungkinan. Kalau yang tidur kan sudah tidak ingat di bumi alam. Ya. Oleh sebab itu mohon kepada bapak-bapak yang masih sering tidur waktu khotib sedang khutbah, tolonglah dipersiapkan begitu ya Jumatannya supaya nilai yang bisa menghapus dosa seminggu itu kemudian diam ketika khutbah kemudian ikut sholat berjamaah dengan uh, imam sampai selesai maka itu ibadah Jumatnya akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara Jumaah yang itu dengan Jumaah yang setelah lalu demikian juga ibadah di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa setahun tentu saja yang harus jadi pertanyaan kita ibadah saum, ibadah di bulan Ramadan yang bagaimana? Ada sebuah hadis lain yang sering dibahas, yang sering dikemukakan menjelang Ramadan bahwa ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Banyak orang membayangkan setan dibelenggu itu kayak malam Jumat ditangkapin sama orang berjubah putih, dimasukkan ke dalam botol <laughs> gitu atau dalam sinetron-sinetron di televisi kita hari-hari ini saat-saat ini yang semakin banyak itu yang penuh dengan tahayul kan ada orang keluar dari kuburan wah, langsung jalan-jalan pakai rantai cerek cerek itu malaikat munkar nakir belanja rantainya di toko besi apa itu saya pikir mungkin bayangan kita tentu bukan seperti itu Dibukakan pintu surga. Pintu surga ada delapan. Kalau kita lihat nama-nama surga di dalam Quran. Ada delapan nama surga. Empat pakai kata jannah. Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa. Dua pakai kata dar. Darussalam, Darul Muqomah. Dua lagi pakai kata makom, makomun amin, maqaman mahmudan. Memang di dalam hadis Nabi pernah menjanjikan paman kana min ahli sholat dunia min babis salah. Kalau orangnya ahli salat akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama babus sholat. Paman kana min ahli sodakoh dunia min babis sodakoh. Kalau orangnya ahli sedekah, pemurah, tukang meremaweh, bukan orang bakhil dan kikir, akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama Babus Sodako. Paman kana min ahli jihad, barang siapa yang ahli jihad, jihad itu bukan ngaji poe ahad, tapi ini pejuang Islam, akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama Babul Jihad. Paman kana min ahli siam, dunia min babi royan. Kalau orangnya ahli saum akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama pintu royan. Belum Nabi selesai menyebut mengabsen nama-nama pintu surga, keburu kepotong oleh interupsi Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, fahal yuda ahadun mintil kal abwabi kulliha?" Wahai Rasul, ada tidak nanti di akhirat orang oleh Allah dibebaskan masuk surga melalui pintu mana saja? Nah, Nabi menjawab, "Na'am." warju antakuna minhum. Ada Abu Bakar dan aku berharap salah seorang di antara kamu, di antara mereka adalah kamu. Wah, Abu Bakar sudah dijanjikan bebas ya. Kalau kita insya Allah dikasih satu pintu juga ridho ya. Daripada tidak kebagian sama sekali. Apalagi kalau dibebaskan seperti tadi. Malah ada hadis lain di Ad-Dailami yang mengatakan al-babul ausat Maktuhatun libiril walidain. Pintu surga yang paling tengah disiapkan khusus bagi orang-orang yang berbuat khidmat hormat kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Pintu surga itu segede apa? Tentu bayangannya tidak seperti bayangan rumah kita atau pintu stadion. Nabi mengatakan, Inna ma bainal misru'ain min masari'il jannah kama bainal Makkah wal Basrah au kama bainal Makkah wal Himyar. Pintu surga itu kata Nabi satu pintunya lebarnya kurang lebih sama dengan jarak antara Mekah di Arab Saudi dengan Basroh di Irak. Atau antara Mekah dengan Himyar di Yaman. Saya pernah buka peta, saya ukur pakai skala jarak antara Mekah dengan Basroh dan Mekah dengan Himyar memang hampir sama. Ketika saya bawa ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang cukup yang agak mendekati panjang pulau Sumatera. Sementara dibayangkan pintu surga itu satu pintu selebar sepanjang pulau Sumatera secara gitu. Ada delapan semuanya. Yang masuk cuma sedikit, makanya insya Allah kalau kita masuk surga tidak akan berdesak-desakan. Hmm. Kenapa saya katakan sedikit yang masuk surga? Karena di Quran disebutkan oleh Allah yang syukur kepadaku hanya sedikit Berarti logikanya kalau yang syukur sedikit berarti yang masuk surga juga sedikit. Supaya lebih mudah membayangkan pintu surga bagaimana luasnya, pintu masjid aja begitulah. Kenapa pintu masjid? Karena kapan di pintu masjid berdesak-desakan? Belum pernah kan? Kecuali waktu bubar. Kemudian pintu neraka ditutup. Nah, neraka itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 disebutkan laha sam'atu abwabin. Neraka itu punya tujuh pintu. Di kulli babin minhum juz'um maksum. Tiap pintu sudah ada kuotanya, sudah ada jatahnya. Surga pintunya delapan, neraka tujuh. Jadi banyakan surga. Tapi kalau kita perhatikan perilaku manusia sekarang, kira-kira berdesak-desakannya di pintu yang delapan apa yang tujuh? <laughs> Sepertinya banyak di pintu tujuh. Malaikat pencatat amal ada berapa pak? Dua kan, malaikat rokib, malaikat atid. Malaikat rokib pencatat amal baik, malaikat atid pencatat amal buruk, amal dosa. Menurut perhitungan bapak-bapak, yang paling sibuk rokib apa atid? <laughs> malaikat Rocky mungkin nyatatnya sekali-kali aja ya. <laughs> yang sibuk terus malaikat atid mencatat amal buruk. Seorang ulama di dalam tafsir Ibnu Kathir membuat ranking neraka itu, yang tujuh itu. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentu saja. Beliau mengatakan, Aulaha jahannam. Neraka yang paling dahsyat adalah neraka jahannam. Wahwanuha hawiyah. Yang paling enteng neraka itu adalah neraka hawiyah. Tadi yang disebut enteng itu bukan suam-suam kuku. Tidak ada neraka suam-suam kuku. Dalam hadis disebutkan narukum juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Panasnya api neraka itu sama dengan 70 kali panasnya api dunia. Air yang mendidih saja di panci kalau ibu-ibu menjerang air itu diukur dengan termometer Celcius paling 100 derajat Celcius. Kalau bujur dimasukkan jadi apa? Insya Allah jadi sok bujur. Itu baru 100 derajat Celcius. Besi beton, rel kereta itu baja. Kalau ingin hancur cukup dengan panas 1535 derajat Celcius. 1535 derajat Celcius, besi baja cair Panas matahari yang paling tengah, yang disebut lapisan fotosfer menurut para astronom, diperkirakan panasnya mencapai 50 juta derajat Celcius. 50 juta. Air yang mendidih 100. Api neraka 70 kali. 70 kali 50 juta berapa ya? Subhanallah. Saya tapi pernah melihat ada pemuda pakai kaos ditulisan. Di kaosnya itu ada tulisan Dalonka, pemuda calon raka. <laughs> Wapedos, wajah penuh dosa. Ada yang pakai bahasa Inggris, I go to hell. Ada yang mengatakan, ada yang tertulis the hell generation. Generasi neraka. Disangkanya puntung rokok. Yang terdahsyat jahanam, yang kedua neraka jahim, yang ketiga neraka sakor, yang keempat neraka hutoma, yang kelima neraka lado, yang keenam neraka sair, yang ketujuh neraka hawiyah. Tujuh. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, tentu saja yang dimaksud dibelenggu setan di sini dengan amal kita saya menemukan ada empat strategi yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melawan mempersempit ruang gerak setan. Sebab yang disebut dibelenggu bukan berarti setan itu dimasuk-masukkan ke sel, tapi oleh amal kita, oleh sikap kita. Pertama, kalau kita ingin mempersempit ruang gerak setan adalah dengan mengikhlaskan hati kita. Beribadah semata-mata hanya karena Allah. Di surat Al-Hijr 3940 Setan sudah pernah berterus terang kepada Allah begini. Audzubillahirrahmanirrahim. Wala ajmain. Ya Allah, semua manusia akan saya sesatkan, akan saya jerumuskan, akan saya goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas, setan menjauh. Contoh manusia mukhlis ditunjukkan oleh Nabi. Umar Ibnul Khattab. Nabi pernah menilai begini kepada Umar bin Khattab. Ma salaka fajan, illa salaka syaitanu fajan guero fajika. Umar, kalau kamu masuk di sebuah gang, setan lari masuk ke gang lain. Tidak mau bertemu dengan kamu. Kalau kita, ya untung tidak dipikasono juga oleh setan. Ya, tapi paling tidak kalau kita ikhlas, insya Allah setan menjauh. Tapi kalau setan sudah mendekat, sudah mulai menggoda, merayu, membisiki kita, surat Al-A'raf ayat 200 mengingatkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Kalau setan sudah terasa mulai menggoda, membisiki, merayu kamu, segeralah berlindung diri kepada Allah dari godaan setan, memohon perlindungan pertolongan Allah. Sekarang bagaimana kalau setan sudah mencelakakan kita dengan dosa? Rasulullah memberikan e, memberitahu kepada kita, iblis pernah ngomong begini, ahlak tuhum bidzunub. Manusia bisa saya celakakan dengan perbuatan dosa. Tapi pak ahlikuni bil istighfar. Ternyata manusia pun bisa mengalahkan aku lagi dengan istighfar memohon ampunan segera kepada Allah. Jadi ada tiga langkah. Pertama ini, supaya tidak mendekat, ikhlaskan hati. Kalau setan sudah terasa mendekat, malah membisiki kita, segera berlindung diri kepada Allah. Sekarang malah kita sudah terjerumus kepada lembah dosa, kepada perbuatan dosa. Segeralah beristighfar, bertaubat. Karena kata setan, berarti manusia mengalahkan aku kembali. Hanya yang agak susah Nampaknya strategi setan itu yang keempat. Setan mengatakan, "Falam maraitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfirunahu." Setelah aku tahu bahwa manusia punya senjata namanya istighfar, maka aku celakakan manusia dengan perbuatan bid'ah. Melakukan amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul kita tahu Rasulullah sudah mengingatkan Barang siapa yang mengamalkan amal ibadah Tidak ada tuntunan, contoh dariku Tidak ada perintah dariku, maka amal itu tertolak Ini yang berbahaya Ketika kita melakukan Apa-apa yang kita rasakan ini ibadah Padahal tidak ada tuntunannya Ini sebuah perbuatan dosa Maka orang kalau merasa benar Tidak akan pernah beristighfar Orang akan meminta ampunan Kalau merasa bersalah tapi kalau merasa benar, orang tidak akan pernah beristighfar. Dan saya pikir yang keempat ini tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan usaha tolabul ilmi, menambah wawasan keislaman, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana yang sunnah dan bid'ah, mana yang tauhid dan syirik dan seterusnya. Makanya alangkah eh, indahnya, alangkah baik positifnya rencana DKM dan panitia penyelenggara kegiatan Ramadan yang tadi sudah dikemukakan semua dalam upaya bagaimana kita mencerahkan pengetahuan keislaman kita sehingga kita tidak terjebak dengan jebakan setan yang berbahaya tadi. Empat langkah itu mudah-mudahan jadi bekal kita khususnya di bulan Ramadan umumnya sepanjang hayat kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dimusuhi setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kealpaan dan dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Berilah kami inayahmu, hidayahmu. Bimbinglah kami dengan pertolonganmu, Ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, Allahumma Rabbana innana zolamna angfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuakhidna innasina au akhtana. Rabbana la tusik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal aish ba'dal maut. ولادة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى fi في غير mudirrah, مدرة ولا فتنة Allahumma innaka tasma'u kalami wa taru makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati nas'aluka al-ijabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah